بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah rahimana wa rahimakumullah masih tentang masalah niat seseorang perlu betul-betul mengoreksi hatinya. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau mengatakan satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, ada orang yang berjihad, berperang, akan tetapi tujuannya agar dia nampak berani. Ada orang lain berperang karena dia mempertahankan kehormatan atau rasa malu atau karena marah atau karena gengsi. Orang lain berjihad, berperang karena ria ingin dilihat dalam riwayat dikatakan liyara makanahu agar dia bisa melihat posisi dia di seluruh warga dan masyarakat. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana di antara beberapa orang yang disebutkan dengan sifat yang berbeda-beda itu memiliki niat dan tujuan dalam berperang siapa di antara mereka yang berhak untuk dijadikan mujahid fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah yang ditinggikan hukum-hukumnya ditegakkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi Islam maka dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih disepakati kesahihannya Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al Ash'ari. Abu Musa sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, nama beliau adalah Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu dari kabilah al Ash'ariyin, kabilah yang tinggal di daerah Yaman. Beliau datang kemudian menyatakan keislaman, kemudian beliau kembali lagi ke Yaman karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk pulang di saat kondisi kaum muslimin belum mendapatkan kekuatan yang banyak sehingga sahabat ini perlu mendapatkan keamanan dalam beribadah. Maka Rasulullah SAW perintahkan beliau untuk pulang ke Yaman. Hingga beliau bersama sekitar 50 orang sahabat lainnya yang juga sudah masuk Islam ingin berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi kemudian terdampar dan susah dengan gelombang ombak sehingga beliau menepi di daerah Habasyah di sana beliau bertemulah dengan rombongan muhajirin yang per, yang pertama-tama yaitu Ja'far ibn Abi, Ta, Abi, Abi Talib uh, beserta rombongannya yang berhijrah dari kota Makkah ke daerah Habasyah. Maka beliau bergabung dengan uh, rombongan dari Ja'far ibn Abi Talib. Kemudian pada saatnya akhirnya Abu Musa beserta rombongan dan juga sahabat eh, Ja'far ibn Abi Talib mereka semua bersama untuk berhijrah ke kota Madinah sehingga ketika mereka sampai kota Madinah mereka sampai setelah eh, terjadinya perang Khaybar Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau beliau mengatakan Allahumma ighfir li 'abdillah bin Qais dzambahu ya Allah ampunilah dosa-dosa Abdullah bin Qais maksudnya adalah Abu Musa al-Ash'ari wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima dalam sahih Bukhari dan Muslim kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan Abu Musa ya Allah pada hari kiamat nanti masukkan dia ke dalam tempat yang istimewa ini menjadi kabar gembira sejak Abu Musa masih hidup telah mendapatkan doa dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti beliau akan mendapatkan tempat yang istimewa dan ini menunjukkan bahwa keistimewaan beliau akan terus beliau pegang sampai beliau meninggal sampai Abu Musa radhiyallahu anhu menghadap Allah Subhanahu wa taala karena apabila Abu Musa seperti yang dikritik oleh orang-orang khawarij atau orang-orang lain yang mengkafirkan para sahabat beliau telah berubah murtad setelah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam meninggal maka tidak mungkin Rasulullah SAW Alaihi Wasallam doakan sahabatnya dengan doa yang bisa bermanfaat di hari kiamat kelak dan beliau juga dikenal dengan sahabat yang bersuara bagus bahkan satu saat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam melewati kampung tempat orang-orang Ash'ariyin tinggal di situ mereka dikenal dengan orang-orang yang suka melaksanakan sholat tahajud dan qiyamul lail termasuk di antaranya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diam-diam mendengarkan bacaan Abu Musa radhiyallahu anhu kemudian mengatakan laqad utita mizmaran min mazamiri ahli Dawud. Sungguh hai Abu Musa engkau telah mendapatkan anugerah dari Allah suara yang indah bagaikan seruling yang dimiliki oleh keluarga Nabi Dawud dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim sampai sebagian tabi'in mengatakan in kana la yusalli bina fanawaddu annahu qara'a surat al-baqarah min husni sawtihi sampai satu saat beliau pernah menjadi imam kami kami sampai berkeinginan agar beliau membaca surat al-baqarah saja karena suaranya yang indah dan bagus Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan hadis ini tentang pertanyaan seseorang kepada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ada orang berperang berkorban dengan jiwa raganya akan tetapi tujuannya berbeda. Dalam sebuah riwayat ditambahi, warajulun yuqatilu lil maghnam. Ada seseorang yang berjihad tujuannya adalah untuk mendapatkan bagian rampasan perang. Dan sebagian yang lain tujuannya adalah agar dia bisa membalas dendam. Dan ini masuk kata Hafidh Ibn Hajar termasuk bagian dari yuqatilu hamiyatan. Seseorang berperang tujuannya adalah untuk membela rasa marahnya. Karena marah akhirnya dia bisa berperang. Maka sang penanya bertanya kepada Rasul SAW Alaihi Wasallam, siapa di antara orang-orang yang berbeda tujuan ini yang berhak untuk menyandang gelar seorang mujahid fisabilillah? Maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menafikan itu semua. Akan tetapi Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah sifat bahwa orang yang ingin dikatakan berjihad di jalan Allah adalah orang yang tujuannya dalam berperang untuk meninggikan kalimatullah azza wajal. Hukum-hukumnya, kemudian Al-Quran dan Islam ditegakkan. Inilah orang yang bisa dikatakan sebagai mujahid visabilillah. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa fokus dalam penekanan yang membedakan antara hasil sama-sama peperangan yang dilakukan oleh orang yang berniat berbeda adalah hati. Ketika seseorang memiliki niat dalam pertempurannya untuk mendapatkan ridha Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan dijadikan standar pahala besar seseorang atau tidak. Tapi bagaimana jika seandainya ada orang yang tujuannya ingin mendapatkan ridha Allah akan tapi juga dia ingin mendapatkan dunia. Dan ini para ulama mengatakan jika seandainya ini disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kalau seandainya dua tujuan itu sama besarnya, maka bisa jadi orang ini masuk dalam tiga jenis yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang memiliki niatan-niatan yang oleh Rasulullah tidak dianggap akan tetapi, jika seandainya ada orang yang bertujuan untuk meninggikan kalimatullah azza wa jal, kemudian sisanya dia dapatkan sebagai bentuk buah dari apa yang dia niatkan. Dan ini bukan merupakan tujuan utama. Dan dia suka dengan apa yang dia dapatkan. Dia mendapatkan rampasan perang, dia bahagia. Maka kata para ulama, ini dinukil oleh hafiz Ibn Hajar dari At-Tabari rahimahullah, Ida kana aslul ba'ithi Al awwal la yadurruhu ma arada lahu ba'da dhalik. Apabila tujuan utama dia adalah untuk mendapatkan tingginya kalimatullah azza wajal, kemudian setelah itu ada lainnya, ada tambahan-tambahan yang bisa membahagiakan dia, maka ini tidak akan mengganggu kesalehan, kejernihan niatnya. Bahkan Al-Hafidh bin Hajar mengatakan bahwa ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Dan di sini ada penekanan wajibnya seseorang ikhlas dalam beramal. Kalau seandainya jihad yang akan bisa meninggikan dan memuliakan Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jika salah niat maka dia tidak akan dinilai sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Bagaimana dengan amal-amal lainnya? Maka seorang mujahid akan dinilai keikhlasannya apabila tujuan dari berperang adalah untuk meninggikan kalimatullah azza wa wajal atau hukum-hukumnya dan juga kandungan yang diajarkan dalam Islam. Nah, dan di sini disebutkan dalam Fathul Bari juga merupakan isyarat tentang tidak berharganya dunia. Untuk apa seseorang mati-matian untuk mendapatkan dunia? kalau akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak nilai apa yang dia kerjakan sekalipun pengorbanan itu sampai kepada pengorbanan jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk membersihkan hati sebelum kita beramal mempersembahkan ibadah sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين